Pembuangan di sini mencakup pembuangan huruf illah dan pembuangan nun sebagaimana yang nanti akan kita bahas. Qala syarih dzakara lil jazmi alamatain. Di sini Ibnu ajurum, rahimahullah menyebutkan dua tanda bagi i'rab jazm. Yang pertama sukun dan yang kedua pembuangan. Wa bada'a bis sukuni li'annahu al-aslu. Ya as-sukun wal hadfu wa bada'a bis sukuni li'annahu al-aslu. Dan beliau memulai menyebutkan sukun dikarenakan sukun merupakan tanda asli bagi i'rab jazm. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر Adapun sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, pada satu tempat, yakni pada fi'il mudhari' sahih akhir. Qala syarih berkata pensyarah Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah والصحيح الآخر ما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ياء Sahih akhir pengertiannya adalah fi'il yang tidak diakhiri oleh alif atau waw atau ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sahih akhir. Sehingga fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang tidak diakhiri oleh alif, waw atau ya. Artinya diakhiri oleh huruf sahih, bukan huruf illah. Wa misaluhu contohnya lam yadrib. Lam yadrib. Nah, di sini fi'il mudhari' yadrib huruf akhirnya ba, huruf akhirnya ba. Ba itu huruf yang sahih, bukan huruf illah, bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Sehingga ketika dijazm dimasuki amil yang menjazmkan yaitu lam, maka dijazm dengan tanda sukun. ba nya disukun lam yadrib Contoh yang kedua walam yakhruj juga sama. Fil mudhari' yakhruj ini fil mudhari' sahih akhir dikarenakan huruf akhirnya tidak diakhiri oleh huruf illah. Tidak diakhiri oleh alif, wawu maupun ya. Di sini diakhiri oleh oleh huruf jim yang merupakan huruf sahih. Sehingga ketika dijazm dia dimasuki lam maka dijazm dengan tanda sukun. Fayadrib wa yakhruj majzumani bilam. Maka fi'il yadrib dan fi'il yakhruj jazm keduanya oleh amil lam wa alamatu jazmihima as-sukun dan tanda jazm keduanya adalah sukun qala al-imam ibnu ajurrum rahimahullahu taala wa amma al-hadfu adapun pembuangan fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' al mu'tal al akhir wa fil af'al allati raf'uha bi thabat an-nuni Adapun pembuangan, maka dia menjadi tanda jazm pada dua tempat. Yang pertama pada fil mudhari' yang diakhiri oleh huruf illah, maka dia dibuang huruf illah yang terakhir itu ketika dijazm. Dan yang kedua pada fi'il-fi'il yang ketika dirofa ditandai dengan tetapnya nun. Maka ketika dijazm dibuang nunnya. Nah, قال الشارح والمراد بالمعتل الآخر ما آخره ألف yang dimaukan dengan fi'il mu'tal akhir adalah fi'il yang diakhiri oleh alif. Nahu contohnya yakhsha. Contohnya yakhsha. Yakhsha ini fi'il mudhari' mu'tal akhir dikarenakan diakhiri oleh oleh huruf illah berupa alif. Ya alif bengkong. Yakhsha awwawun atau diakhiri oleh huruf illah berupa waw. Nahwu contohnya yaghzu. fil mudhari' yaghzu. Naam diakhiri oleh huruf waw sehingga disebut fil mudhari' mu'tal akhir. Aw ya'un atau diakhiri oleh ya. Nahwu contohnya yarmi. Yarmi ni fil mudhari' diakhiri oleh huruf ya yang merupakan huruf illah sehingga disebut fi'il mu'tal akhir. Nah, misal uzalik contohnya ketika di jazm lam yakhsha. Ketika di jazm alifnya dibuang. Ya, alif yang terakhir dibuang. Yang semula yakhsha ketika di, di, dimasuki ya, amil yang menjazmkan yaitu lam alif yang terakhir dibuang sebagai tanda jazm baginya. Walam yaghzu. Nah, walam yaghzu. Ini contoh yang kedua dibuang wawunya. Walam yarmi. Ini contoh yang ketiga. Fi'il yarmi ketika dijazm dibuang ya-nya menjadi walam yarmi. Qala fa hadhihi al-af'alu majzumatun. <clears throat> Maka fi'il-fi'il ini dijazm bilam dengan amil lam. Wa alamatu jazmiha hadfu akhiriha dan tanda jazmnya adalah membuang huruf terakhirnya fal mahdhufu min yakhsha al alifu maka yang dibuang dari yakhsha adalah al alif nah taunya al alif dibuang dari mana ya dari harokat sebelumnya yaitu harokat fathah pada shin itu menandakan alif itu yang dibuang wa min yaghzu al waw dan yang dibuang dari kalimat yaghzu adalah waw lam yaghzu yang dibuang waw Nah, dan dhammah sebelumnya itu sebagai tanda bahwasanya yang dibuang itu waw. Dikarenakan dhammah identik dengan waw. Wa min yarmi al ya'u. Dan pada kalimat yarmi, lam yarmi yang dibuang adalah ya. Dan kasrah sebelumnya sebagai tanda bahwasanya yang dibuang itu ya. Dikarenakan kasrah identik dengan ya. Wa mithalul af'al allati raf'uha bi thabatin nun dan contoh fiil-fiil yang ketika dirofa dirofa dengan tanda tetapnya nun yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina ini lebih dikenal dengan al amthilatul khamsah atau al-af'alul khamsah fiil-fiil yang lima ini fiil-fiil yang fil mudhari' yang bertemu dengan wawul jamaah atau alif musanna atau ya muannasa mukhatabah Ketika dirofa, dirofa dengan tetapnya nun. Nah, dan ketika dijazm, maka dijazm dengan membuang nun tersebut. Nun yang ada di akhir, dibuang. Qala wa qad taqaddamat fi alamatir raf'i wa fi alamatin nasbi fahiyya tasbutu fir raf'i. Fahiyya tusbatu fir raf'i wa tuhzafu fin nasbi kama taqaddam. <clears throat> Dan telah lewat pada pembahasan tanda-tanda rafa' dan tanda-tanda nasab pembahasan tentang fiil-fiil ini. Nah, maka nunnya ditetapkan ketika ketika rofa dan nunnya dibuang ketika keadaan nasab sebagaimana yang telah lewat. Wa kadzalika fil jazmi. Demikian pula ketika jazm. Ketika jazm juga dibuang nunnya. Misalu zalik contohnya lam yakuma. Ini dalam keadaan jazm. Asalnya yakumani. Ketika rofa yakumani. Ada nun di akhir sebagai tanda rofa baginya. Ketika dimasuki amil yang menjazmkan yaitu lam maka nunnya dibuang menjadi lam yakuma walam takumu asalnya ketika rofa takumuna ketika jazm dimasuki amal yang menjazamkan menjadi lam takumu nunnya dibuang walam takumi ini contoh yang ketiga nah ketika rafa fiilnya na ditetapkan nunnya ketika rafa namun ketika kondisi jazm dimasuki amil yang menjazmkan nunnya dibuang menjadi lam takumi fahadhil af'alu majzumatun bilam maka fiil-fiil ini dijazm dengan lam wa alamatu jazmiha hadfun nuni minha dan tanda jazmnya adalah pembuangan nun darinya wa min hadfiha fil jazmi wan nasbi dan di antara pembuangan nun ketika jazm dan nasab pada fiil-fiil tersebut qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa lam taf'alu wa lan taf'alu Naam fa lam taf'alu wa lan taf'alu fahudifat minal awwal lil jazim oh, uhwalam. Maka nun dibuang dari taf'alu yang pertama dikarenakan amil yang menjazmkan yaitu lam. Sehingga taf'alu yang pertama fiilnya ini dalam kondisi jazm. Dalam posisi dijazmkan oleh lam. Wa minas thani lin nasib wa huwa dan dibuang nun pada taf'alu yang kedua dikarenakan amil yang menasobkan yaitu lan. Sehingga taf'alu yang pertama itu dijazm, taf'alu yang kedua itu dinasob. Nah, taunya dari amil yang memasukinya. Amil yang memasuki taf'alu yang pertama itu lam, amil yang menjazmkan. Amil yang memasuki taf'alu yang kedua itu lan, amil yang menasobkan. Dan keduanya sama-sama di nasab maupun di jazm dengan tanda yang sama, yakni pembuangan nun. Ya, yang pertama di jazm dengan tanda nun, yang kedua di nasab dengan tanda nun. Sehingga tanda nasab dan tanda jazm bagi fi'il-fi'il ini itu sama, yaitu pembuangan nun. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين